Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah <clears throat> peserta kajian ahad pagi Masjid Al-Asr Pagungrejo rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca fatwa al-aqidah karya Syekh Muhammad Ibn Salah al uthaymin rahimallahu taala. Kita sampai pada pertanyaan yang ke-85. Hukum memakai pakaian yang ada badannya gambar hewan atau gambar manusia. Maka jawaban Syekh Ibnu Thaimin rahimallahu taala tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memakai pakaian yang ada badannya gambar hewan atau manusia. Tidak boleh baginya memakai kutroh atau shimar atau semacam itu yang ada badannya gambar orang atau gambar hewan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabata anhu valid dari Nabi. Nabi bersabda, sunyi malaikat tidak akan masuk satu rumah fihi suraton yang ada padanya gambar yaitu gambar yang terlarang yaitu gambar hewan atau manusia kutrah itu pakaian orang Arab Saudi yang dipakai oleh laki-laki untuk nutupi e, kepalanya kain manakala dia berwarna putih itu disebut kutroh. Kalau dia disebut kalau dia terbuat dari warna merah kotak-kotak dengan putih disebut shimar. Walihata oleh karena itu La nara kami tidaklah berpandangan bolehnya bagi seseorang untuk memiliki gambar lidikra untuk kenang-kenangan. Kama yakulu demikian orang mengatakan dan menyebutnya. Dan sesungguhnya siapa yang memiliki gambar untuk kenang-kenangan, maka wajib baginya untuk merusaknya. Sama saja apakah gambar tersebut diletakkan di tembok, atau dia letakkan di album, atau fi atau di tempat yang lain li'anna baqa'aha karena e, eksisnya gambar tersebut yak tadi mengharuskan berkonsekuensi hirmana ahli bait tercegahnya penghuni rumah tersebut dari masuknya malaikat di antara mereka dan yang dimaksudkan dengan malaikat di sini adalah malaikat yang menebarkan rahmah dan menebarkan barokah. Bukan seluruh malaikat. Yeah. Maka bisa kita katakan uh, hadis yang tadi kita baca innal malaikata la tadkhulu baitan fi suraton di sini al-am urdu bil khas. Ya, kata-katanya umum innal malaikata namun maksudnya adalah khusus yaitu sebagian ya, jenis malaikat tidak semua malaikat semisal malaikat pencabut nyawa, malaikat pencatat amal dan yang lain. Wahada hadis dan hadis yang telah aku sebutkan Qad adalah hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wallahu a'lam Ya pencatatan penting yang patut untuk kita perhatikan, Ya, maka kita lihat di sini saya min, melarang ya, foto kenang-kenangan dan itu pendapat beliau pribadi dan beliau menegaskannya dengan beliau mengatakan lanara kami berpendapat tidak boleh. Ya, boleh jadi ada pendapat yang lain dalam masalah ini. Namun pendapat beliau telah tidak membolehkan hal ini meskipun itu foto tersebut ada di album dalam keyakinan beliau itu termasuk dalam hadis malaikat tidak akan malaikat menyebar rahmah dan barokah tidak akan masuk ke dalamnya non perlu diketahui kaidah Sayyid Muslimin tentang gambar yang terlarang kaidah beliau gambar yang terlarang adalah surah sabitah. Adalah gambar yang bersifat permanen. Gambar yang bersifat permanen. Adapun gambar yang dia tidaklah ada kecuali manakala uh, manakala kemudian diaktifkan atau yang lain bukan satu hal yang bersifat permanen maka itu bukan surah muharramah. Bukan gambar yang haram. Maka file gambar yang ada di laptop atau yang itu hanya ada manakala diklik, dibuka, di laptopnya dihidupkan dan eh, dan seterusnya, maka itu bukan termasuk gambar muharramah, gambar yang menghalangi eh, masuknya malaikat, menghalangi Maksudnya malaikat ke, ke dalam satu rumah. Tapi jika surah itu surah tabitah, permanen, eksis, ya, mau kemudian di dinding, mau kemudian di album, mau kemudian disimpan di balik di bawah tumpuan apa, itu sama saja. Karena dia adalah gambar yang ada, ya, satu hal yang tabitah, ya, ya, satu hal yang permanen. Ya, apapun keadaannya dia ada. Ya, maka itu gambar yang haram. Adapun jika dalam bentuk file di uh, di laptop, di komputer atau di HP ya, yang baru ada ketika diaktifkan dan tidak ada berarti tidak permanen ya. ya kadang ada, kadang tidak ada. Nah, ini uh, dalam pendapat da, pendapat Syaikhul itu tidak termasuk dalam hadis malaikat tidak akan masuk rumah yang ada padanya gambar. Kemudian selanjutnya hukum menggantung gambar atau foto di tembok. Jawaban beliau menggantungkan gambar di tembok terutama walasiyama al-kabirah minha terutama yang besar minha dari gambar hukumnya haram. Meskipun tidaklah nampak dari gambar tersebut kecuali sebagian badan dan kepala. Meskipun itu cuma gambar separuh badan. Dan maksud mengagungkan gambar, mengagungkan gambar manakala dia posisinya di tembok, fiyah zahirun. <coughs> adalah satu hal yang zahir. Dohir itu artinya <clears throat> artinya kemungkinan besarnya ya kemungkinan yang lebih dekat, kemungkinan yang lebih dominan, ini maksudnya adalah ta'zim. <clears throat> Wa aslu syirki dan akar kemusyrikan adalah hadal hulu adalah sikap berlebihan semacam ini. Oleh karena itu pembahasan tentang gambar dimasukkan di fatwa al akidah menimbang gambar dan patung itu adalah akar e, terjadinya kemusyrikan. Oleh karena itu e, di kitab tauhid, di matan kitab tauhid terdapat bab bab tentang larangan membuat gambar. <clears throat> Maka masalah gambar dimasukkan dalam pembahasan dalam kitab tauhid. Meskipun dia asalnya adalah pembahasan fikih. Nah dimasukkan di bab tauhid menimbang karena dialah akar e, dan dasar terjadinya kemusyrikan. Kama ja'a sebagaimana terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan tentang patung-patung kaum Nuh kaum Nabi Nuh yang mereka sembah Pasalnya patung-patung tersebut adalah nama orang-orang saleh. Mereka buat gambarnya atau patungnya dengan tujuan dengan maksud yang baik dan mulia yaitu lihat liyatadzakkarul ibadata supaya mereka teringat dengan ibadah. Ya, maka tujuannya adalah tujuan yang mulia. Thumma tala alaihimul Kemudian setelah waktu berlalu demikian panjang, akhirnya mereka menyembahnya. Diatkan oleh Al-Bukhari. Maka hal ini menunjukkan bahasanya niat yang baik, maksud yang baik belum tentu tidak bisa menjadi jaminan bahasanya dia bukan sesuatu hal yang berbahaya. Boleh jadi niat pelakunya itu baik, lihat zakarul ibadata, namun ini adalah satu hal yang berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Dan di sini kita jumpai pelajaran tentang kesabaran setan dalam menyesatkan manusia ya, di mana setan untuk menyesatkan manusia tidak kemudian mendadak dan tiba-tiba begitu digoda langsung ya, digoda untuk melakukan satu hal langsung itu satu hal yang jelek boleh jadi ada tahapan setan pasang target ini nanti 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan atau setelah ganti generasi berarti perlu e, kalau sekarang 40 tahun 50 tahun ke depan kalau di masa silam yang umurnya panjang e, itu generasinya boleh jadi 1000 tahun ke depan e, baru diharapkan terjadi apa yang diinginkan dan direncanakan dan diharapkan oleh setan. Maka setan dalam menyesatkan manusia itu memiliki kesabaran yang tinggi. Yeah. Ya, maka sesembahan kaum Nabi Nuh itu adalah patung. Dan sesembahan kaum Nabi Ibrahim itu juga patung, namun perlu diketahui eh, eh patung yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim berbeda dengan patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh, patung-patung tersebut mewakili ya, merepresentasikan orang-orang saleh. Sedangkan e, patung yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim yang dihancurkan oleh Ibrahim kemudian disisakan kecuali satu saja yang yang paling besar maka mereka ini adalah patung-patung yang mempresentasikan e, benda-benda angkasa. Ya, ini adalah patung e, kekuatan matahari, kekuatan rembulan, bintang ini, bintang itu dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah hukum at-taswir. Tadi adalah berkenaan dengan masalah hukum surah. Maka ancaman dalam masalah hukum surah adalah, hukum gambar adalah e, tidak masuknya malaikat. Kemudian selanjutnya adalah hukum taswir, membuat gambar ya, dengan alat fotografi al-fauriyah. Kalau yang ditanyakan yang fauriyah, yang langsung cetak jadi yang biasa di tempat-tempat wisata. Nah, nanti sekali eh, potret nanti kemudian langsung sudah langsung cetak. Maka jabat Zainul Zaimin rahimallahu taala iltiqatu surah. Nah, itu artinya memotret dengan alat fotografi fauriyah yang langsung terjadi tercetak alati la tahtaj ila amalin biyadin maka dia adalah pembuatan gambar yang tidak memerlukan kerja tangan maka kata beliau fa inna hadzal ba'sa bihi ini hukumnya tidak mengapa li'annahu la yadkhulu fi taswir karena dia tidak termasuk dalam membuat gambar At, akan tapi ya bakaan nazar tersisalah ah apa tujuan dari memotret tersebut. Jika tujuan dari memotret tersebut adalah agar seorang itu ingin memiliki gambar. Walau lidzikra meskipun untuk kenang-kenangan. Maka ini tujuannya untuk gambar kenang-kenangan. Dan tadi telah dibahas gambar kenang-kenangan itu masuk dalam hadis innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. saradat ika iltiqat maka jadilah memotret itu menjadi satu hal yang haram berdasarkan kaidah innal wasaila laha ahkamul maqasid. Sarana itu memiliki hukum sebagaimana hukum tujuan dan memiliki gambar yaitu foto lidikra untuk kenangan itu hukumnya haram karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwa malaikat tidak akan masuk pada yaitu malaikat penebar rahmah ya, dan penebar barokah tidak akan masuk pada satu rumah yang ada badannya suratun yaitu gambar yaitu gambar yang terlarang. Maka ini menunjukkan haramnya memiliki gambar atau foto di dalam rumah. Adapun menggantung gambar atau foto di tembok, maka ini satu hal yang haram dan tidak diperbolehkan karena malaikat tidak akan masuk pada satu rumah yang ada padanya gambar itu gambar yang terlarang itu gambar manusia dan hewan Kemudian selanjutnya adalah tentang makna hadis mansana fil islami sunatan hasanah. Bagaimanakah kami menyanggah para penggemar bid'ah yang mendalili membenarkan bid'ahnya dengan hadis man sana fil islami sunatan hasanah. Siapa yang merintis dalam Islam rintisan yang baik. Maka Naruto kita bantah mereka-mereka dengan kita katakan sesungguhnya yang mengatakan man sana fil islami hasan, uh, sunatan hasanatan siapa yang merintis dalam Islam rintisan yang baik untuknya ganjarannya dan ganjaran orang yang melakukannya itu sama dengan orang yang mengucapkan tidaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk yang mereka ini ada mimba di setelah aku wafat. Hati-hati dengan perkara-perkara yang diadakan karena setiap perkara yang diadakan itu bid'ah dan setiap bid'ah kesesatan dan semua kesesatan itu di neraka. Itu sama kalau itu sama dan kita maka kita katakan itu tidak bertentangan. Itu pasti tidak bertentangan. Wa berdasarkan hal ini maka sabda Nabi siapa yang merintis dalam Islam perintisan yang baik ya, munazzalan kita tempatkan ala sababi hadal hadis berdasarkan sababul wurud hadis ini yaitu Nabi saw Alaihi Wasallam memberikan motivasi untuk bersedekah kepada sekelompok orang yang datang dari suku Mudor fi hajatin yang mereka dalam kebutuhan wafakotin dan kemiskinan. Lantas datanglah uh, salah satu sahabat ya, bisuratin dengan satu kantong berisi uang perak yaitu berarti dirham lantas diletakkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu satu sahabat ini sudah ada yang infak uang satu kantong, setelah itu berduyun-duyun orang datang bersedekah. Maka setelah itu, maka Nabi pun wajahnya menjadi ceria setelah setelah sebelumnya sedih karena tidak bisa nolong dan bantu orang yang datang ke kota Madinah dalam keadaan miskin ini. Akhirnya Nabi gembira, kemudian Nabi mengatakan, mansanafil Islami sunatan hasanah." Siapa yang merintis dalam Islam, rintisan yang baik. Siapa yang menjadi pionir dalam Islam, dalam perkara yang baik. Untuknya ganjarannya dan ganjaran semua orang yang mengamalkan hal tersebut sampai hari kiamat. Dan jika kita telah mengetahui sebab wurud hadis ini, wa eh, wa tanazzal makna alaihi dan penempatan makna untuk hadis ini maka jelaslah bahasanya yang dimaksud dengan di sunnah merintis rintisan adalah sanul amal adalah merintis amal bukan merintis tasyri' ya, maka ini kalimat ini kata kuncinya ya, kata kuncinya bahasanya sanna dalam hadis tersebut adalah sanul amal. Amalnya itu sudah masuk, belum ada yang mengamalkan, telah masuk disyariatkan sedekah kepada orang miskin dan susah. Di momen tersebut belum ada orang yang mengamalkannya. Maka ada orang yang menjadi pionir, ya, pendahulu, menjadi perintis. Ya, maka ini sanul amal. Bukan sanu tasri bukan rintisan dalam hukum. Namun rintisan dalam menerapkan hukum. Tentu berbeda. Rintisan dalam artian pionir dalam menetapkan hukum berbeda dengan pionir dan perintis dalam de, de, dalam mengamalkan hukum. Nah, hadis ini sanad di sini adalah menjadi pionir dalam praktek dan penerapan hukum bukan dalam menetapkan hukum. Lianat tasyrik karena hak menetapkan hukum tidak ada kecuali bagi Allah dan Rasulnya. Sehingga makna hadis mansana sunatan artinya ibtada'al amala biha yang pertama kali mengamalkan. Lantas manusia meneladaninya. Maka untuknya ganjarannya dan ganjaran orang yang beramal mengamalkannya. Inilah makna hadis ini al-muta'ayyan dan ini sebuah keniscayaan. Makna yang menjadi keniscayaan untuk hadis ini berdasarkan sababul wurudnya. Atau kalau mau dilebarkan, maka melebarnya jangan terlalu lebar. Kalau mau dilebarkan, au yuhmal. Atau kita maknai. Atau kita maknai ala annal murad bahasanya yang dimaksudkan adalah mansana sunatan hasanatan ai iman fa'ala wasilatan yatawassalu biha ilal ibadati waqtatan nasu bihi fiha siapa yang melakukan siapa yang menggunakan sarana yang sarana tersebut mengantarkan kepada ibadah kemudian banyak orang mengikutinya dalam masalah tersebut semacam takliful kutub menulis buku yang pertama kali nulis buku tafsir setelah itu kemudian banyak orang datang setelahnya nulis buku buku tafsir yang pertama kali nulis buku usul fikih Imam Syafi'i dan setelah itu datang orang setelahnya nulis buku usul fikih dan seterusnya watabui bil ilmi kemudian mensistematika kan ilmu. Dulu ilmu itu tidak eh, tersampaikan tidak secara sistematis. kemudian dibuatlah kemudian sistematis mukadimah isi dan seterusnya. Maka ini maka ini termasuk dalam hal ini. Kemudian contoh yang lain binaul madaris. Membangun sekolah-sekolah Islam. Dulu tidak ada yang di satu daerah yang itu luas, tidak ada yang bangun sekolah Islam. Lantas kemudian ada orang yang membuat kreativitas baru berupa sarana ketaatan sekolah Islam. Habis itu kemudian berjamurlah eh, sekolah Islam di wilayah tersebut. Wa ma'asbahadalika dan semacam itu yang merupakan hal-hal menjadi sarana terwujudnya perkara yang diperintahkan secara syariat. Maka jika seseorang itu ibtada'a merintis atau memulai ya, menjadi pionir dalam sarana ini padahal sarana tersebut al-mu'adiyah lil matlubi syar'i itu mengantarkan kepada sesuatu hal yang diperintahkan oleh syariat dan dia bukalah sarana yang terlarang bi'ainiha secara khusus. Maka ini termasuk ke dalam hadis. Maka seandainya makna hadis ini bahasanya seorang itu boleh membuat syariat, membuat aturan dalam agama, masya'a apa yang dia inginkan. Di saya berarti agama Islam belum sempurna saat hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakan dan tentu bagi setiap Eh, umat nanti syariat dan jalannya masing-masing. Wa idza dhanna hadza maka jika orang ini punya sangkaan dia itulah orang yang melakukan bid'ah ini. Bahasanya bid'ah yang dilakukan itu satu hal yang baik, maka itu sangkaan yang keliru. Karena sangkaan ini didustakan oleh sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kullu bid'atin dolala, setiap bid'ah itu kesesatan. Maka ringkasnya eh, makna hadis mansana fil islami sunatan hasanah makna yang benar untuk hadis tersebut mencakup tiga hal. Dua hal diantaranya telah disebutkan uh, yang tadi telah kita bacakan. Dan makna yang paling pokok itu adalah makna pertama. Bahasanya sanna di sini adalah sanna al-amal. Pionir dalam praktek bukan pionir dalam menetapkan hukum yang itu tidak yang itu tidak ada dalam hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian makna yang kedua kalau mau dilebarkan maka makna yang kedua adalah orang yang menjadi pionir dalam eh, pionir dalam eh, eh dalam penggunaan sarana menggunakan sarana-sarana baru untuk menunjang ketaatan yang sebelumnya sarana baru tersebut tidak digunakan untuk ketaatan. Hmm. Ya, belum ada yang menggunakannya ke dalam ketaatan. Dia yang jadi perintis, dia punya ide kreatif, ya, membuat sarana tertentu untuk ya, mendukung ketaatan dan kebaikan. Hmm. Maka ya, ya, boleh jadi misalnya orang ada ya, manusia punya teknologi grup-grup WA, maka dulu yang ada kemudian ada orang yang merintis bikin grup WA yang itu jadi sarana untuk belajar, sarana untuk mengenalkan Islam. Kok dirasa kemudian ini manfaat, kemudian banyak orang yang ikuti jejaknya. Maka dia adalah e, masuk dalam hadis ini man sana fil islami sunatan hasanah. Maka dialah yang punya ide awal punya ide awal kemudian dipraktekkan, kemudian banyak orang mengikuti jejaknya. Kemudian makna yang ketiga adalah orang yang menghidupkan sunnah Nabi yang telah ditinggalkan oleh banyak orang. Ya. Maka itu termasuk dalam mansan nafil islami sunatan hasanah. Kemudian tadi disampaikan Eh, kaidah penting tentang uh, tentang sarana. Tidak ada ada kalimat eh, faida ibtadal al-insanu hadil wasilah al muadiyah lil matlubi syar'i. Ada kaidah penting tentang masalah sarana. Maka ketika seorang itu memunculkan satu sarana, ya, dan sarana tersebut memenuhi dua kriteria. Yang pertama, al-mu'adiyah lil matlub. Dia mengantarkan kepada apa yang diperintahkan dalam syariat. Menjadi pendukung satu hal yang diperintahkan oleh syariat. Kemudian yang kedua, secara khusus syariat tidak melarangnya. Maka itu adalah sarana yang boleh digunakan, sarana yang boleh di situ ada ruang kreativitas yang dibenarkan. Syaratnya dua, memang betul-betul mengantarkan kepada kebaikan yang itu diperintahkan oleh syariat, kemudian tidak terlarang secara khusus. Kemudian eh, selanjutnya adalah pembahasan tentang perayaan Maulid Nabi. Yang pertama, malam lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diketahui secara pasti. Bahkan sebagian orang kontemporer hak kokoh melakukan penelitian dan hasilnya malam lahirnya Nabi itu adalah malam 9 Rabiul Awal dan bukan malam dua belas. Wahina izin maka pada saat itu menjadikan perayaan ya, melakukan perayaan pada malam 12 Rabiul Awal adalah la aslalahu satu hal yang tidak memiliki landasan dari sisi historis. Ya, karena telaah para ahli sejarah modern menunjukkan bahasanya yang pas itu adalah tanggal 9 dan bukan tanggal 12. Kemudian yang kedua dari sisi syariat. Maka perayaan ini tidaklah memiliki juga tidak memiliki landasan. Ya, alasannya seandainya ini adalah satu hal yang Allah syariatkan, tentu telah dilakukan oleh sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak Nabi lakukan, namun Nabi sampaikan dengan sunnah kauliyahnya. Kalau tidak pakai sunnah fi'liyah ya sunnah kauliyah. Dan seandainya Nabi lakukan atau Nabi sampaikan, lawat jabak yakuna mahfudhan. Pasti terjaga. Karena semua agama ini seluruhnya terjaga. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna ad wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kamilah yang menjaganya. Falamma lam yakun syai'un min dalik, maka ketika satu pun dari hal di atas tidak ada ulima maka diketahui bahasanya ini bukanlah bagian dari agama Allah wa dalam yakun jika ini bukan termasuk bagian Allah maka tidak boleh bagi kita untuk nata'abbad beribadah kepada Allah dengannya atau natakarab mendekatkan diri kepada Allah dengannya fa Allah taala qad wada'a jika Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan supaya bisa seorang itu sampai kepada ridha Allah, Allah telah meletakkan jalan tertentu yaitu ajaran sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimanakah boleh bagi kita sedangkan kita ini hamba, anak kita mendatangi atau kita membuat jalan buatan kita sendiri yang dianggap bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, tentu ini satu hal yang tidak boleh. Hada minal jinayah, ini diantara bentuk kejahatan terhadap hak Allah Azza wa Jalla. Manakala kita menetapkan aturan dalam agama ini, sesuatu yang bukan bagian dari agama ini. Sebagaimana eh, yang namanya bid'ah itu mengandung unsur mendustakan firman Allah Azza wa Jalla, Al-yawma akmaltu lakum dinakum ba'amnamtu ni'mati hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah lengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku yaitu maksudnya nikmat agama fanakulu maka kami katakan perayaan ini jika ini adalah bagian dari kesempurnaan agama tidak boleh tidak dia sudah ada sebelum wafatnya sang rasul alaih salatu Wasalam. Dan jika lam yakun, namun jika dia bukan bagian dari kesempurnaan agama ini, maka tidaklah mungkin dia adalah bagian dari agama ini. Karena Allah telah berfirman, Al-yawma lakum dinakum. Waman za'ama dan siapa yang beranggapan, bahasanya dia adalah bagian dari kesempurnaan agama ini. Dan, namun dia adalah muncul baru setelah wafatnya Rasul sallallahu Alaihi Wasallam maka ucapannya itu ya tadoman secara tidak langsung mengandung unsur mendustakan ayat di atas. Ya, karena cuma ya tadoman maka perhatikan ya tadoman. Karena cuma ya tadoman ya, maka tidaklah kita katakan e, pelaku bid'ah itu kafir. Karena cuma ya tadoman. Kalau takzib ayat, mendustakan satu ayat itu membatalkan iman. Ya, membatal, ah, mendustakan satu ayat itu membatalkan iman, bahkan membatalkan bahkan mendustakan satu huruf yang disepakati bagian dari Al-Quran itu membatalkan iman sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah di Lum'atul I'tiqad. Ya. Namun apakah kemudian pelaku bid'ah itu imannya batal? Ya, apakah pelaku bid'ah itu imannya batal? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena bid'ah yang dilakukan oleh orang yang melakukannya atau dikatakan oleh orang yang mengatakannya itu cuma yatadoman, secara tidak langsung berkonsekuensi dan eh, maka Eh, lazimul kaul konsekuensi dari orang itu bikin bid'ah itu berarti dia mendustakan ayat aliyah makmatul lakum dinakum maka dia yatadoman mengandung unsur secara tidak langsung bukan sesuatu hal yang langsung kalau langsung mendustakan ya, maka ini kekafiran namun yatadoman mengandung unsur secara tidak langsung ya, mendustakan ayat Dan kaidah mengatakan untuk perbuatan secara umum bahasanya terutama untuk ucapan manusia dan pendapat manusia lazimul qaul laisa kaul. Konsekuensi dari satu pendapat itu bukan pendapat. Pendapatnya ini yang menetapkan satu eh, pendapatnya ini yang membenarkan satu bid'ah itu berkonsekuensi mendustakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Eh, Namun lazimul qaul laisa bil qaul, lazimul madhab laisa bi madhab. Ya, lazimul madhab laisa bi madhab. Ini cuma konsekuensi. Konsekuensi logis dari orang yang mendukung satu bid'ah atau membenarkan satu bid'ah atau mengadakan satu bid'ah, konsekuensi logisnya adalah mendustakan. Namun lazimul qaul laisa bi qaul. Konsekuensi dari satu pendapat itu bukan pendapat dia. Ya, ketika dia membenarkan bid'ah bukan berarti kita katakan dia mendustakan ayat. Walau raibah dan tidaklah diragukan bahasanya orang yang merayakan kelahiran sang Rasul alaihi salatu wassalam mereka hanyalah menginginkan ini masalah niat yuriduna mereka menginginkan yaitu mereka berniat dengan hal tersebut mengagungkan sang Rasul alaihi salatu wassalam menampakkan kegembiraan membangkitkan semangat ya tansyitul himam mengenergikan semangat ala ayujada minhum yaitu karena dijumpai dari mereka atifah perasaan semacam itu fi dalikal ihtifal dalam perayaan ya, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini semua termasuk ibadah mengagungkan Rasul ya, menampakkan cinta pada Rasul ini semua ibadah cinta kepada sang Rasul Alaihi Wasallam ibadah bahkan tidaklah sempurna iman hatta yakuna Rasul sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dicintai oleh seseorang daripada dirinya, anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Menghormati sang Rasul alaih salatu wassalam itu juga bagian dari ibadah. Demikian juga ilhabul awatib menyalakan ya, semangat terhadap sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bagian dari agama. Karena lima fi karena isinya adalah kecenderungan kepada syariatnya. Dan jika demikian, maka perayaan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mengagungkan e, Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah. Dan jika itu ibadah maka tidaklah boleh abadan sama sekali diadakan diadakan dalam agama Allah ini sesuatu ibadah yang bukan bagian darinya. Ya, maka berkenaan dengan mencintai Rasul maka eh, status hukumnya cinta kepada Rasul itu ada dua macam. Yang pertama memiliki rasa cinta kepada Rasul. Maka ini adalah syarat sah keimanan. Bukalah orang yang beriman, orang yang tidak punya cinta kepada Rasul. Ya, Bukalah orang beriman, orang yang tidak punya rasa cinta kepada Rasul. Syarat menjadi orang yang beriman ada kecintaan kepada Rasul. Kemudian yang kedua, lebih mencintai Rasul daripada diri sendiri. Maka itu kesempurnaan dalam iman. Bukan syarat sah iman. Bukan syarat sah iman, namun kesempurnaan dalam iman. Iman yang sempurna adalah manakala seorang bisa sampai pada derajat dan level Rasul lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada orang tuanya sendiri, daripada anaknya sendiri dan semua manusia. Ini level iman yang sempurna. Adapun untuk mensahkan iman ada rasa cinta kepada Rasul. Ini adalah eh, satu hal yang bisa kita katakan syarat keabsahan, syarat sahnya iman. Orang yang beriman. Kemudian di sini terdapat kalimat yang uh, patut untuk kemudian kita cermati dan kita ambil faedah. Tadi ada kalimat takdim rasul, mengagungkan rasul alaihi salatu wasalam itu termasuk ibadah. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya ta'zim itu bukanlah hak khusus Allah. Kalimat ini menunjukkan bahasanya ta'zim, bahasa dan istilah ta'zim, pengagungan, itu bukanlah hak khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh memberikan ta'zim kepada makhluk. Contohnya ta'zim kepada sang Rasul. Bahkan bukannya boleh ta'zim kepada Rasul, di sini dikatakan adalah ibadah. Namun tentu ya, tentu takzim kepada Allah, takzim kepada Rasul dan takzim kepada orang tua itu beda-beda bentuknya. Kalau takzim kepada Allah diberikan kepada Rasul diberikan kepada orang tua ini ya, maka ini kekafiran. Adapun sekedar kemudian adanya takzim kepada Allah ta'zim kepada Rasul, kepada makhluk yang memang layak untuk mendapatkan ta'zim, maka itu tidak mengapa. Asalkan bentuk ta'zimnya adalah bentuk ta'zim yang layak untuk ya, untuk makhluk. Bukan ta'zim sebagaimana ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak benar orang yang punya uh, perkataan takdim itu hak khusus Allah. Ya, namun yang benar takdim itu itu adalah bisa di, eh, ada pada Allah dan ada takdim kepada sang Rasul, ada takdim kepada orang tua, ada takdim kepada guru, ada takdim kepada orang yang lebih tua dengan bentuk-bentuk takdim yang berbeda-beda sesuai dengan kelayaannya masing-masing. Ya, takdim kepada makhluk adalah takdim yang sesuai dengan layaknya makhluk. Maka intinya kemudian fal ihtifalu bil maulid maka perayaan kelahiran Nabi itu menurut Ibnu Saimin rahimallahu taala adalah bid'ah dan haram. <coughs> kemudian kami mendengar kalimat mendengar berarti beliau belum pernah e, mendapatkan secara langsung. Kami mendengar yang dijumpai dalam perayaan ini berbagai kemungkaran yang besar yang tidak dibenarkan oleh syariat, tidak pula dibenarkan oleh indera tidak pula dibenarkan oleh akal sehat yaitu mereka menyanyikan sejumlah syair yang isinya adalah hulu berlebih kepada sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai mereka jadikan Rasul itu lebih besar, lebih mulia daripada Allah wal, wal billah. Dan di antara hal tersebut juga adalah kita mendengar min safaha kebodohan sebagian orang yang merayakan perayaan ini ada bahasanya ketika dibacakan idza tala atali jika membaca orang yang membaca kisah lahirnya Nabi kemudian sampai kepada kalimat uli ulidal Mustafa maka kaum jami'an semua mereka berdiri qiyama rojulin bareng serempak kemudian mereka mengatakan bahasanya roh sang rasul itu hadir padahal boleh jadi acara semacam itu bisa di detik yang sama di berbagai tempat yang berbeda oleh karena itu maka kami berdiri dalam rangka ijlalan menghormati kedatangan sang Rasul. Hadas safahun. Ini adalah ya, satu tindakan yang menunjukkan kilatul akli. Safah mana dalamnya dalam bahasa Arab artinya kilatul akli. Kemudian yang kedua, bukalah termasuk etika berdiri menghormati Rasul. Karena Rasul Shallallahu Alaihi sendiri yakrohu tidak suka ketika beliau hidup sehingga tidaklah dilakukan oleh para sahabat tidaklah suka ketika orang berdiri menghormat kepadanya dan para sahabat sahabat beliau dan mereka adalah manusia yang sangat luar biasa cintanya kepada beliau lebih jauh lebih hebat daripada kita dalam masalah mengagungkan Rasul mereka para sahabat tidaklah berdiri menghormati Rasul karena mereka melihat dan mengetahui Nabi tidak suka sikap demikian. Dan ini ketika Nabi hidup. Maka bagaimanakah jika ini cuma sekedar khayalan. Ya, ini padahal real Nabi datang. Mereka, mereka tidak ada yang berdiri uh, dalam rangka menghormati Nabi. Ketika Nabi hidup, maka bagaimanakah lagi ketika ini menjadi cuma sekedar khayalan. Maka ini satu hal yang diingkar oleh tadi his indrawi. Wahadil bid'ah, maka bid'ah ini yaitu bid'ah maulid Nabi Hasolat terjadi setelah berlalunya tiga generasi istimewa. Wahasolat dan terjadi padanya apa yang mengirinya dari berbagai macam kemungkaran alat itu hilu bi aslidin. Yang ini bisa merusak pokok agama. Contohnya keyakinan tadi datangnya roh rasul. Maka ini eh, bisa kemudian berkaitan dengan masalah ibadah. Fatla lebih-lebih lagi apa yang terjadi padanya berupa ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Boleh jadi di tempat itu, boleh jadi di truk yang akan mengantarkan mereka ke tempat itu. Nah, wa ghairu minal mungkarat dan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang lain. Ya, maka tadi kita jumpai pendapat Sayyid Utsaimin rahimallahu taala ya, tentang Maulid Nabi beliau katakan tadi di beliau katakan uh, bid'atun wa muharramun bid'ah dan haram secara mutlak apapun bentuknya. Namun uh, perlu diketahui ada sebagian ulama yang memberikan rincian ada ulama yang sepakat kalau ini bid'ah ini sepakat bahasa ini adalah bid'ah namun memberikan rincian hukumnya ada yang makro dan ada yang haram. Ada yang makro dan ada yang haram. Di antara yang memberi rincian tersebut adalah Tajuddin Umar ibn Ali Al-Lakhmi yang terkenal dengan sebutan Al-Faqihani. Beliau punya risalah khusus tentang maulid Nabi. Dan sebagaimana ini perkataan Al-Faqihan ini dikutip di buku al Bid'ah al Hawliyah Yang buku ini pernah uh, kita baca di majelis Sabtu Ahad <clears throat> ya, beberapa tahun yang lewat. Maka beliau mengatakan setelah memberikan uraian panjang lebar bahasanya adalah bid'ah, Ya, kemudian beliau mengatakan lianal ibtida'a fiddin maka bid'ah dalam masalah agama laisa mubahan. bukalah satu hal yang mubah bi ijma'il muslimin. Dengan sepakat kaum muslimin, falam yabqa ila ayakuna makruhan au muharrama au harama. Maka tidaklah tersisa kemungkinan kecuali makruh ataukah haram. Wahina idzin yakunul kalamu fihi maka pembicaraan tentang Maulid Nabi maka fihi fas uh, eh, faslaini ada dua poin wa bayna baina halain maka perlu dibedakan dua keadaan ahaduhuma yang pertama beliau katakan ayak malahu rajulun min aini malihi seorang itu mengadakan perayaan uh, Maulid Nabi min aini malihi dari hartanya murni hartanya tanpa kemudian nodong orang lain untuk membantunya ya, tanpa memalak orang lain untuk uh, juga membantunya murni hartanya sendiri dan dia uh, sukarela dengannya ya, tidak kemudian ya tidak memaksa orang lain untuk ikut urunan. Ya. Ya, nanti kalau tidak mau urunan maka diusir dari kampung ini. Nah, nah ini murni harta dia dan suka-suka dia sendiri. Murni harta dia sendiri. Ayak malah ini dilakukan. Yang melakukan kegiatan tersebut adalah seseorang min aini malihi. Murni dari hartanya. Dia tidak nodong orang lain, dia tidak maksa orang lain untuk mendukungnya mengancamnya. Kalau enggak ikut urunan berarti intoleran. Kalau enggak ikut urunan berarti enggak layak tinggal di kampung ini dan seterusnya. Enggak. Ya, dia min aini malihi. Dari murni dari hartanya. Dan dia adakan acara ini li ahli wa ashabi wa iyalihi. Dia bikin acara ini untuk keluarganya, untuk kawan-kawannya, untuk teman-temannya, untuk keluarganya la yujawizuna fi eh, fi dalikal istima' al akli ta'am dan eh, acara perayaan Maulid itu tidaklah lebih daripada kumpul-kumpul dan makan-makan. Kumpul makan-makan ya dikasih mukadimah apa namun acara inti adalah acara untuk. Nah, uh, namun acara intinya adalah makan-makannya ya mukadimahnya apa kultum kayak atau apa kayak ya, bikin dia acara semacam ini. Walayak tarifuna syai'an minal asam. Dalam acara tersebut mereka tidak melakukan satupun dosa. Tidak ada ikhtilat, tidak ada uh, musik, tidak ada joget, tidak ada ini dan seterusnya. tidak ada kalimat hulu untuk Nabi. Ya, boleh jadi mukadimah makannya jadi cerita tentang uh, sirah Nabi Wahadalladhi diwasofnahu, maka perayaan maulid Nabi dengan deskripsi yang telah kami sampaikan ini bi'annahu bid'atun makruhah. Ini bid'ah yang hukumnya makruh kata Fakihani. Ini bid'atun makruhatin wasyana'ah dan ini satu hal yang jelek. Kenapa ini jelek? Itlam yaf'alhu ahadun min mutaqaddimi ahli ta'ah. Karena ini tidak dilakukan oleh satupun orang-orang pendahulu di kalangan orang-orang yang taat, itu para sahabat. Ya, yaitu para imam. Al-adhihum fukuha'ul islam wa ulama ul anam. Yang berkaitan adalah para ulama dan eh, ahli fikih, para ulama, surju asminah yang berkaitan adalah lentera zaman wa zainul amkinah mereka itulah hiasan. Keberadaan mereka adalah hiasan, penghias berbagai macam negeri dan tempat. Ya. Maka the, uh, maka ada maulid Nabi yang kata al-faqihani statusnya adalah bid'ah makruha. Dan ini bukan berarti tidak jelek, tetap jelek. Tapi derajatnya makruha. Syaratnya tidak ada dosa di sana. Tidak ada ikhtilat, tidak ada musik-musik, tidak ada joget-joget, tidak ada hulu, tidak ada apa-apa. Ya, acara, intinya acara untuk. Ya. Namun, untuk untuk biaya ini, ini adalah memang orang-orang yang mau ya, tanpa memaksa, memalak, merampok, dalam tanda kutip merampok orang yang sebenarnya tidak mau, kemudian dipaksa harus ikut urun. Nah, ini untuk orang-orang yang memang menjadi ya, orang-orang yang mau dan menyukainya. Mereka keluar duit tanpa maksa yang tidak mau. Aini malihi dan di sini ada acara kumpul-kumpul, ada istimak, ya, ada acara kumpul-kumpul, kumpulkan teman-temannya dan seterusnya. Nah ini yang seperti ini eh, kata fakihani hukumnya bid'ah makruhah. Ya, kemudian uh, acara maulid jenis yang kedua antudkhilul jinaya Terkandung dalam acara tersebut kejahatan. Watakwa bi al inayah ya dan kuat uh, karena demikian kuat perhatian dengannya hatta yu'ti ahadum asyai sampai akhirnya banyak orang yang terpaksa ikut nyumbang. Hatta yu'ti ahadum asyai. Karena perlu biaya yang banyak. Ya, maka kemudian ada sebagian ikut nyumbang, ikut urunan. Wa nafsuhu tatba'uhu. Dalam keadaan jiwanya itu mengikuti duit yang dia dia sumbangkan. Ya, artinya apa? Kepikiran. Waduh, ya, satu ribu lumayan sebenarnya bisa SPP anak. Ya. <laughs> Wah ini juga duitnya sebenarnya ngepas. Ah. Maka dia berikan duit tersebut untuk urunan dalam acara yang membutuhkan biaya yang banyak ini. Wa nafsuhu bauhu Dan jiwanya mengikuti duit tadi pergi. Ini harus pergi ke tempatnya Pak Kiai. Aduh padahal ya, sebenarnya ngepas butuh. Nah, namun kalau tidak urun nanti dicap intoleran. Nah, kalau tidak urun nanti disuruh minggat ke tempat dari sini. Kemana saya harus pergi ya sudahlah. Tidak makan tidak apa-apa yang penting ukut urun. Wakal buyuk limuhu sehingga hatinya itu sakit. Wayuji'uhu dan sakit. Ya. Eh, lima yajitu min alamil haif. Karena dia mendapatkan sakitnya kezaliman. Pemaksaan. Harus urun. Hmm. Kalau tidak urun maka ya, nanti status ahlu sunnahnya dicabut. Padahal wakat kolal ulama. Sedangkan para ulama punya perkataan dan punya kaedah. Akhdul mali bil hayai ka akhdihi bisayfi. Mengambil, menerima harta dari orang lain. Bil hayai karena dia malu untuk nolak. Ya, akhdul mali bil hayai mengambil dan mendapatkan harta dari orang lain bilhayai dan ini kita terima karena dia malu sungkan kalau tidak ngasih ka'akhdihi bisayfi itu seperti merampok itu merampok memanfaatkan orang untuk pekewo sungkan dimintai eh, sungkan untuk nolak ah, dia tahu ini kalau saya minta mesti sungkan untuk nolak maka saya manfaatkan. Maka itu seperti akhdihi safe seperti ngerampok dia. Akhdul mali fil haya'i ka akhdi bisaifi. Lasiyama lebih-lebih lagi jika tanya tadi acara tersebut indofa ila dalika tertambahkan di sana syekh minal ada nyanyi-nyanyi. Yang nyanyi-nyanyi ini ma'al butun al-mali bersama perut yang penuh dengan makanan bi alatil batil dengan alat-alat musik min tufub wasyababa berupa rebana dan uh, sejenis gitar kemudian waslima urijal ma'asibabil mardi kemudian laki-laki kumpul dengan uh, dengan anak-anak muda yang amrot bahkan kemudian campur bau dengan perempuan yang menggoda kemudian warokos dan ada cuket-cuket wal istirok fil lahwi ya, dan kemudian tenggelam dalam acara hiburan wanisyani yaumil makhofi dengan lupa hari yang menakutkan. Demikian juga ada kemudian perempuan yang kumpul secara khusus kemudian bersuara yang keras. Watatrib kemudian joget-joget. Ya, wal khut fitilawah wa dzikri anil masru' ya, Dan keluarlah di sana ada baca Al-Quran, ada zikir, namun keluar dari batas yang disyariatkan, wal amri al-mu'tad, dan perkara yang biasa. Fahadal ladhi, maka acara maulid semacam ini, layak talifu fitahrimi ithnani. Ya, maka dua orang muslim yang ngerti agama tentu tidaklah berselisih kalau ini hukumnya haram. Ya, maka uh, maka itu dua jenis uh, perayaan Maulid menurut al Fakihani. Ya, beliau sepakat bahasanya itu adalah bid'ah, namun menurut beliau ya, ada yang hukumnya makruh dan ada yang hukumnya haram. Ya, ya, kalau semata-mata cuma bid'ahnya saja ini tidak dituntunkan ya semata-mata semata-mata bid'ahnya saja dan tidak ada di sana dicampur dengan unsur-unsur yang haram. Misalnya biaya acara maulid itu tidak ada yang dari unsur pemaksaan. Kemudian tidak ada di acaranya itu e, acara-acara yang haram. Ya, maka beliau menilai ini bid'atun makruah. Namun jika kemudian di acara maulid tersebut ada plus hal-hal yang haram, ikhtilat laki-laki dan perempuan, kemudian joget-joget, kemudian biaya diambilkan dari cara-cara yang <clears throat> ilegal, <clears throat> dari cara-cara yang tidak legal, ya, dengan pemaksaan, karena butuh biaya yang dalam jumlah yang besar dan banyak. Ya, maka beliau katakan ini hukumnya haram, bahkan selayaknya tidak ada perselisihan, bahasanya ini satu hal yang hukumnya haram. Ya demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan pagi hari ini. wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimanakah cara agar bisa membuat diri ini bisa mencintai Rasul melebihi diri sendiri. Maka tentu cara pokoknya adalah e, menyadari betapa besarnya jasa Rasul. Ya, betapa besarnya jasa Rasul, betapa besar cintanya Rasul pada kita, betapa peran yang luar biasa yang e, Rasul berikan untuk kehidupan kita. Seandainya tidak ada Rasul, apa yang terjadi? Ya, kita bayangkan hal-hal semacam ini dan ini bolak-balik kita masukkan dalam hati kita, maka mudah-mudahan itu bisa menjadi alat bantu untuk semakin mencintai Nabi. Demikian juga cara yang kedua adalah banyak-banyak membaca sirah Nabi, banyak baca mengkaji sama'il Nabi, eh, sehingga kekaguman kita kepada Nabi itu semakin bertambah. Ya, semakin bertambah dan bertambah. Berkenaan dengan hukum gambar, bagaimana hukumnya jika gambar tersebut harus ada di laporan atau tugas kuliah karena memang harus melampirkan gambar atau foto hewan. Dikarenakan kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan yang setiap saat berurusan dengan hewan dan laporannya banyak foto-foto hewan tertentu. Ya, jika dibutuhkan maka wallahu taala alam tidak mengapa seperlunya secukupnya. Sebagaimana tadi kita sampaikan tentang uh, asalkan fotonya tidak foto edit ya, uh, sejenis dengan foto fauriyah yang langsung keluar maka itu tergantung tujuannya jika tujuannya tujuan yang tidak bermasalah maka tidak masalah Apakah boleh baca doa pergi ke masjid atau musola jika kondisinya di dalam wisma? Jadi doa dibaca ketika perjalanan dari kamar menuju musola wisma. Jawabannya tidak perlu. Jawabannya tidak perlu. Apakah boleh melatih atau membiasakan anak balita perempuan menggunakan jilbab syari tapi modelnya lucu-lucu atau menarik perhatian? Boleh-boleh saja. Apakah kita boleh berkata Allah itu keren banget? Ya, maka nanti dilihat ada unsur pelecehan ataukah tidak. Yang ini nanti berkenaan dengan masalah budaya. Maka uh, <clears throat> atau sebelumnya al-ikhbar anillah ini tentu babnya adalah al-ikhbar anillah. Ya, menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala yang kaidahnya adalah boleh selama tidak ada makna yang tercela dan terlarang. Maka jika makna dari keren banget ini artinya dia adalah sif, uh, dia adalah zat yang baik, dia adalah zat yang mengasih banyak nikmat dan seterusnya. Jika itu makna yang dimaksudkan dan itulah yang ditangkap dan dipahami oleh masyarakat dan lingkungannya ketika mendengar perkataan tersebut maka tidak mengapa. Dan kemudian uh, kembali kepada budaya apakah di sini ada unsur pelecehan kepada zat yang agung ya, ataukah tidak. <clears throat> Apakah berdosa ketika eh, ada seorang muslimah sering foto mukanya sendiri di HP sendiri, kemudian dihapus sendiri setelah itu? Dihapus setelah merasa itu tidak bermanfaat. <clears throat> ya, ya, maka uh, ulama yang membolehkan foto, misalnya seperti saya Nuthaimin dan membutuhkan membolehkan file foto sebagaimana saya Ibnu Taimin rahimallahu taala mereka mengatakan bahasanya ini tidak berlaku untuk wanita. Ini tidak berlaku untuk wanita karena ya, bahayanya karena e, wanita adalah aurat, wanita adalah kehormatan dan kemuliaan yang wajib dijaga sebaik mungkin. Ya, oleh karena itu, ya, maka kita sarankan untuk menghentikan hal tersebut apalagi e, baru dihapus setelah beberapa jam atau beberapa hari yang ini boleh jadi yang namanya HP rentan untuk hilang, rentan untuk jatuh, rentan untuk dicuri orang kemudian dan filenya masih ada di sana. Nanti bisa digunakan orang untuk hal-hal yang berbahaya, untuk sihir. e, ternyata wajahnya cantik sekali. Ya. Nanti untuk kemudian e, kepentingan sihir atau yang lainnya. Istilah gharar hanya berlaku untuk jual beli saja. Bagaimana eh, gharar itu terlarang dalam transaksi muawadot, transaksi eh, transaksi mencari keuntungan. Adapun transaksi yang memang tujuannya adalah transaksi sosial, gharar itu longgar di dalamnya. Sehingga bagaimanakah dengan ketidakjelasan dalam tempo pengembalian utang? Apa itu juga bisa disebut gharar? Iya, itu gharar. Namun Ya, namun gharar yang tidak mengapa. Misalnya ya, hutang sekian juta, kemudian orang yang menghutangi mengatakan ya kapan-kapan bayarnya. Maka itu gharar, namun gharar yang tidak mengapa karena ini dalam konteks transaksi sosial. Utang piutang itu transaksi sosial bukan transaksi profit, bukan transaksi untuk mencari keuntungan. Gharar itu menjadi masalah besar dan menjadi sebab haramnya satu transaksi dalam transaksi muawadat. Dalam transaksi profit oriented. Ya jual beli, sewa menyewa dan yang lain. Uh, jika imam sujud sawi setelah salam, apakah kita harus ikut? Iya, kita harus ikut kecuali jika kita masbuk karena setelah imam salam kita berdiri. Kalau harus ikut dan kita tidak ikut karena tidak tahu, ya sudah karena tidak tahu, besok lagi jangan diulangi. Apakah kita berdosa ketika ada orang yang menanyakan tentang satu perkara tetapi kita tidak ingin memberitahukannya? Kemudian kita respon dengan diam, pura-pura tidak dengar atau membahas yang lain. Tidak apa-apa. Karena itu e, perkara pribadi, ada yang tanya berapa gajimu? Wah, ya, kita kemudian diam saja seakan-akan tidak dengar. Ya boleh-boleh saja. Tidak dosa. Jika kita mendapat harta waris atau satu pemberian dari orang yang kita mengetahui bahwa mayoritas atau sama besar hartanya dari yang haram atau riba. Lebih baik kita ambil ataukah bagaimana? Ya, kemarin kita bahas, kita singgung di pelajaran Jumat pagi di Musola Al-Ikhlas. Ya, bahasanya ketika uh, harta itu harta bercampur, ya, maka ya, sama besar atau yang haram itu lebih dominan, maka ulama berselisih pendapat tentang uh, bolehkah muamalah dengannya, yang ini berkonsekuensi menerima hadiahnya, pemberiannya dan seterusnya. Dan telah kita sampaikan ada dua pendapat ulama dalam masalah ini dan kemarin juga telah kita sampaikan bahasanya pendapat yang lebih kuat adalah boleh. Meskipun uh, jika ada orang yang mau uh, mencari warak maka kemudian dia tinggalkan, maka itu tidak terlarang. Jika beberapa ahli waris zalim dengan yang lain, ada yang tidak dapat warisan dan kondisi sekarang atau waris sudah habis dan tidak memungkinkan untuk mengganti. Apakah bisa menghapus dosa dengan meminta keridoan ahli waris yang terdolimi tersebut? Atau adakah solusi yang lain? Normalnya masalah duit, jika duit itu duit dalam nilai yang besar, itu tidak ada kerelaan kecuali ya, diganti. Ini bagi waris harusnya jatahnya dia 100 juta, ditilep semua. Eh, sekarang udah duitnya udah habis, biasanya si kakak, dan kakaknya minta maaf, dek dulu jatah warisanmu 100 juta, nggak tak kasihkan, diikhlaskan ya. Gitu. Nah, maka jika normalnya ya dan fitrah manusiawi ya, itu kalau kemudian dia mau jujur dari hati ke hati, tidak tak relakan mas. <laughs> Kecuali kamu kembalikan. Ya. ya, maka dia punya utang. Maka orang yang zalim tersebut punya utang dengan orang yang dizalimi. Normalnya dia tidak akan memaafkannya. Meskipun seandainya dan ini tentu manusia yang langka dan itu mengikhlaskannya tanpa basa-basi dan memang uh, tulus dari relung hati dan ini bicara dari hati ke hati ya maka tidak apa-apa sudah selesai karena ini hak hak dia tapi normalnya ya, uh, ya wajarnya dia tidak mau ya, duit 100 juta kok kemudian cuma maaf ya nah, sudah habis sih Jika seorang wanita diberi obat melalui jalur lahir, obat untuk menguatkan kandungan, apakah jika obat itu keluar melalui jalan lahir dapat membatalkan wudhu? Katakan obat tersebut berbentuk cairan sehingga kalau tidak dalam posisi tidur itu cairan obat tersebut keluar sedikit demi sedikit. Menurut kaidah ulama yang mengatakan semua yang keluar dari dua jalan, jalan depan, jalan jalan belakang, itu membatalkan wudhu, maka ini membatalkan wudhu. Cuma apakah itu najis? Maka masalah najis nanti dibedakan antara keluar dari jalan depan, eh, keluar dari jalan kencing ataukah dari jalan lahir atau dari jalan anak. Kalau keluar dari jalan kencing maka najis, kalau keluar dari jalan anak tidak najis. Maka keluarnya cairan tersebut tidak tergolong najis karena dia keluar dari jalan lahir. Mengapa dia membatalkan wudhu? Sebaiknya berwudhu. Jika seorang wanita dalam kondisi sakit bed rest, apakah bisa jadi utuh untuk tidak ikut sholat id? Jawabannya bisa. Apakah harus, e, harus tetap hadir di sholat id dengan kursi roda atau batu yang lain? Tidak harus takalub semacam itu. Hukum foto dokumentasi saat acara walimatul urs. Foto tersebut tidak dicetak langsung maupun nantinya hanya disimpan dalam bentuk soft file. Jawabannya boleh jika tidak ada gambar wanita di dalamnya. Sebagaimana kaedah e, surah yang tadi kita sampaikan. Non juga di sana ada di ini sesi bagian laki-laki, bagian perempuan dan seterusnya, maka tidak boleh. Hukum makan di restoran bertepatan dengan hari ulang tahun seseorang. Di sana tidak ada acara tiup lilin, musik, atau maksiat yang lain. Cuma sekedar, berarti sekedar undangan ye, untuk makan-makan. Mungkin maksudnya demikian. Ya, maka jika sebenarnya berkeyakinan bahasanya perayaan ulang tahun satu hal yang terlarang, maka jika mengetahui undangan ini, undangan itu seperti itu tujuannya, maka jika memungkinkan untuk menolak dan menghindarinya seharusnya menolak dan menghindari. Non jika terjebak, tidak tahu ada apa, kemudian sudah uh, oh ter, ya, maka wallahu a'lam silahkan dimakan. Hmm. Jangan kemudian menyakitkan tiba-tiba pamitan uh, padahal ini sudah dipesankan. Lutus siapa yang makan? Ya kamu saja yang makan. Ya, Yeah. Maka kalau terjebak ya sudah. Ketika hendak sholat suruh dianjurkan tetap duduk di tempat sholat subuh. Apakah itu berarti posisi berdiri saat sholat subuh dan sholat suruh itu sama? Ya tentang tetap duduk di tempat sholat subuh ini, apakah maknanya adalah sama persis dengan posisi dia duduk ataukah maksudnya Eh, masjid e, tempat dia sholat subuh, e, nampaknya ada perselisihan ulama dalam masalah ini. E, e, ada yang mengir, e, eh, ada yang berpendapat kalau tidak salah saya e, singkiti e, singkiti al faqih e, salah satu anggota apa Hayah Kibar. Dia, kalau tidak salah beliau berpendapat harus di tempat duduk saat dia sholat subuh tersebut. Tidak geser. Tidak geser, tidak pindah. Dia di situ saja. Eh, dan itu tentu berat. Nah, karena itu ganjarannya besar, kata beliau. Iya. Dan itu berat. Nah, karena itu ganjarannya besar. Iya. Dan karena logisnya ganjaran besar itu karena sesuatu yang sulit. Eh, kalau kemudian bisa geletaan, pindah tempat, dan yang lainnya. Ini, <laughs> ini gampang gitu. Iya, maka maka beliau berpendapat demikian. Ya, maka dengan pendapat ini ya idealnya demikian. Meskipun wallahu a'lam insya Allah juga ada pendapat yang lain yang <coughs> yang lebih longgar dalam masalah ini yang dimaksud dengan uh, musallahu tempat solatnya itu adalah masjidnya bukan ya, bukan musolahu itu tempat dia solat subuh ketika itu. Seorang suami memberikan modal pada istrinya untuk dikelola, kemudian memberikan persentase saham sekian persen kepada istrinya. Sekaligus bukan gaji untuk istrinya yang diambil dari keuntungan bersih setiap bulannya. Apakah yang demikian ini boleh? Gaji diberikan karena istri yang full bekerja mengelola modal tersebut. Jika ini yang dimaksud ada pertanyaan tentang masalah mudorobah. Ya, maka kemarin telah kita bahas kalau di Mulakhus Al-Fiqhi eh, eh, bahasanya pengelola itu tidak mendapatkan nafkah. tidak mendapatkan nafkah dari eh, modal mudorobah. dari uang mudorobah. dari uang mudorobah kecuali dalam dua keadaan. Pertama telah ada kesepakatan, kemudian yang kedua ada budaya. Dan yang dimaksudkan adalah nafkah. Nafkah itu cuma biaya kebutuhan, bukan gaji. Ya, dia perlu makan, dia perlu ini, nah, itu semua diambilkan dari uang mudorobah. Ah. maka itu tidak, eh, maka itu boleh dengan tadi dua syarat. Nah, namun ala kulihal jika yang dimaksudkan di sini adalah suami ngasih istrinya setiap bulan ya tidak apa-apa. Boleh-boleh saja dia ngasih duit sama istrinya setiap bulan dan ini. Namun jika itu mundoroba maka ada ketentuannya. Ya, namun jika ini babnya adalah bab pemberian suami istri maka longgar-longgar saja. Apa hukum memakai khimar di dalam jilbab? Apakah jilbab saja sudah cukup? Ya, maka ini satu hal yang wallahu a'lam nampaknya diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kalau Sa'al bani di jilbab mar'ah muslimah jilbab saja tidak cukup. Ya, jilbab saja tidak cukup. Pakaian muslimah itu ada khimar, kemudian setelah itu jilbab. Ya, jika e, meskipun wallahu a'lam sebagian yang lain merasa cukup dengan semata-mata jilbab. Terutama yang berpendapat bahasanya jilbab itu sama dengan khimar. Dan ala hal jika kemudian mau double sebagaimana pendapat Al-Albani di jilbab mar'ah muslimah maka itu satu hal yang tidak mengapa. Eh, ini ada hukum menerima uang sisa koperasi dari IDAI karena semua dokter anak yang mendaftar suatu simposium dapat bagian dari uang tersebut nilainya tergantung lokasi praktek. Apakah ini termasuk riswah? Saya da, belum paham gambaran uh, kasusnya. Itu kok ini ada simposium, kok ini ada sisa koperasi, kok ini ada tergantung lokasi praktek. Nah, ini uh, gambarannya nggak nggak masuk. Nah, uh, saya belum paham apa yang yang menjadi apa, <coughs> pertanyaan. Apa hukum membeli rumah di perumah dengan sistem KPR, uang muka 25 juta, setelah itu uang boleh e, diangsur setiap bulan sampai lunas. Ya, secara umum yang terjadi adalah e, KPR ini tentu ada tiga sisi, kredit, e, kredit segitiga, dan yang jual itu bukan pengembang, namun e, kreditnya bukan dengan pengembang, namun dengan pihak ketiga itu bank. Dan yang terjadi dengan bank, transaksi dengan bank adalah utang piutang dengan riba. <clears throat> Dan hanya jika kreditnya dengan pengembang, maka itu pada dasarnya e, kreditnya cuma dua arah saja, bukan segitiga, dan itu lebih e, lebih berpeluang untuk bisa syar'i. Namun jika KPR maka bisa dipastikan itu segi tiga dan yang terjadi dengan pihak bank adalah utang piutang dengan cara riba. Dan yang haram dalam riba bukan hanya orang yang menerima riba, namun orang yang menyetorkan riba, mukila riba dalam hadisnya, dalam hadis itu disebut dengan mukila riba adalah perbuatan yang haram dan terlaknat. Di Minang pembagian warisan hanya untuk anak perempuan saja. Kakek saya memiliki tiga anak, dua perempuan, satu laki-laki. Harta warisan kakek saya setelah meninggal hanya dibagikan kepada anak perempuan saja. Berarti dua perempuan tadi. Saat ini semua anak dari kakek juga sudah meninggal. Apa yang harus saya lakukan terhadap harta warisan yang sudah dibagi tapi tidak sesuai syariat? Harta warisan ibu saya dari kakek. Ya, maka uh, yang menjadi hak adalah semata-mata yang dibolehkan. Yang halal ada semata-mata apa yang ditetapkan haknya oleh syariat. Adapun sisa kelebihan yang itu bukan haknya kalau pakai hitung-hitungan syariat, ya maka itu wajib dikembalikan kepada orang yang memiliki hak. Ya, jika tidak memungkinkan untuk dikembalikan karena dia juga sudah menerima hukum tersebut dan tidak mau menerima harta tadi, maka wajib dikeluarkan, wajib disingkirkan, wajib disisihkan. Pokoknya kaidahnya seorang itu e, halal dan berhak atas harta warisan adalah sesuai dengan kadar yang ditetapkan oleh syariat. Yang lebih dari situ harus disingkirkan. Ima boleh jadi dikembalikan kalau itu memungkinkan. Jika sana juga tidak mau menerima, ya, karena itu hakmu, itu hakmu, bukan hak kami. Ya, maka itu wajib disingkirkan salurkan untuk kegiatan sosial. Apabila kita terpaksa ikut iuran saat teman sedang merayakan ulang tahun, walaupun kita tidak ikut merayakannya. Bagaimana hal tersebut dipandang secara agama? Hal tersebut dilakukan karena tidak enak terhadap teman-teman yang lain karena sikonnya sedang KKN. Sangat sulit untuk menghindar apalagi menolak. Ya sudah, ikut urun meskipun tidak ini. Kalau itu pilihan satu-satunya, ya tadi. Ya, nanti kalau nggak ikut urun, nanti dianggap intoleran, dianggap ya, anti binika tunggal ika, dan seterusnya. <laughs> ya sudah. kasih kasihkan aja duitnya gitu. Ya, nah, sebagaimana kasus yang tadi telah kita